jawazim itu ada 18 yaitu lam lama alam ألما لام الأمر لام الدعاء لا في النهي والدعاء إن وما مهما إذما أي متى أين أيانا أن حيثما كيفما dan berakhir idan fi syi'ri khassah dan idan di dalam bait syair saja. Artinya di selain dia tidak menjazamkan. Maka dari itu kita telah mengetahui bahwa hal-hal yang dapat menjazamkan fi'il mudhari itu ada 18. Apa itu jazam? Ini telah kita bahas di babul i'rab. Ya, yaitu taghayyurun makhsusun alamatuhu sukunu atau ma naba anha. Yaitu perubahan tertentu yang tandanya adalah sukun atau pengganti sukun. Nah, apabila kita mendapati salah satu dari 18 perkara di atas tadi memasuki sebuah fi'il, maka fi, tentunya fi'il mubare maka ketahuilah fi'il mubare tersebut majazum baik tanda jazamnya dengan sukun atau dengan dihapus huruf ilah ataukah dengan dihapus nun dengan tanda-tanda sukun atau tanda-tanda jazam yang telah kita bahas dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adapun contoh-contohnya, maka akan saya sebutkan penjelasan kita terhadap bab Jawab Ibn Mubarak ini hanya saya sebutkan contoh-contohnya tidak panjang lebar karena ini sebagai mukadimah sebagai batu loncatan untuk kitab setelahnya. Adapun contoh fi'il mudhari yang majizum karena dimasukkan lam adalah seperti firman Allah Jalla wa ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, "Qul lan tu'minu." Katakanlah kalian itu belum beriman. Asalnya tu'minuna, asalu khamsah. Tatkala masuknya lam, maka dia menjadi majzum dengan hapusnya nun. Atau saya katakan, "Ana lam ashrab." Ana lam ashrab al-qahwah. Asalnya ashrabu ada dhammah Ketika masuk lam menjadi lam asyarak. Saya belum meminum kopi. Saya belum minum kopi. Lam asyarab al-qahwah. Tidak boleh saya baca lam asyarabu. Demikian juga lam azhab ila Singapura. Saya belum pernah pergi ke Singapura. Maka tidak boleh Anda menyatakan lam azhabu. Harus lam azhab. Pokoknya setiap ada lam eh, masuk kepada fi'il mudhari' maka ketahuilah fi'il mudhari' tersebut majzum. Apa tanda jazamnya? Maka ini telah kita pelajari pada bab al i'rab. Pada bab al-i'rab yaitu sukun ataukah dengan hapus huruf ilah atau dibuang nun. Ya. Tentunya pembahasan kita adalah fi'il mudhari yang mu mu'rab. Ya, adapun fi'il mudhari yang madri maka ini di luar pembahasan kita. Adapun lam dia dinamakan huruf harf nafin wa jazmin wa qalbin. Dia huruf untuk penafian. Karena apabila dia masuk kepada sebuah fi'il, maka menunjukkan fi'il tersebut tidak terjadi. Saya katakan lam asyrab al-qahwa. Saya belum minum kopi. Berarti dengan adanya lam ini karena sifat minum kopi dari saya. Dan dia dinamakan huruf jazam karena dapat menjazamkan mubarak. Dan dia dinamakan waqalbin huruf Eh, qalbin sebaliknya artinya fi'il mudhari yang tadinya bermakna sedang atau akan dengan masuknya lam bisa bermakna fi'il mudhari fi'il madhi membalikkan fi'il mudhari kepada fi'il madhi contohnya supaya lebih jelas saya katakan lam asyrab al kahwa saya belum minum kopi ucapan saya saya belum minum kopi kejadian belum minum kopi itu sudah terjadi atau belum ketika saya mengucapkannya? Maka tentunya jawabannya adalah tuh sudah. Karena kalau belum terjadi, saya belum eh, belum terjadi tentunya saya tidak bisa menyatakan saya belum minum kok kopi. Berarti ucapan saya, saya belum minum kopi. Belumnya saya minum kopi itu tentunya sudah terjadi sebelum saya ber, berbicara. Oleh karena itu, dari sisi itulah dikatakan lang itu harfu qalbin huruf yang membalikkan fi'il mudhari kepada fi'il madhi karena tadi fi'il mudhari itu selalu dia diartikan sedang atau akan ketika masuk lam tidak lagi diartikan sedang tidak lagi diartikan akan tetapi diartikan sesuatu yang telah terjadi saya belum minum kopi saya belum minum kopi tentunya sudah terjadi sebelum saya berbicara berbicara berikutnya kata beliau jazm yang kedua adalah lama Lama artinya juga sama dengan lam belum. Hanya saja ada penambahan ma pada padanya walaupun ada beberapa perbedaan yang lain di sana. Dia juga sama dikatakan harf nasi, huruf jazm dan huruf qalb sebagaimana penjelasan di atas tadi. Contohnya ucapan saya lama misalkan saya tanya kepada ada orang yang bertanya kepada saya hal yang syar'i syaribukal qahwah apakah kamu telah minum kopi? Maka saya menjawab lama atau ana lama asharab al qahwa. Saya belum minum kopi. Saya belum minum kopi. Di sini tidak boleh saya bacakan dengan ana lama asharabul qahwa. Harus disukunkan. Ya. Atau ucapan saya menyatakan tentang Ucapan saya katakan, Atulamu lama yazhabu ila syawati. Para siswa-siswa belum pada pergi ke pantai. Di sini lam yazhabu. Asalnya yazhabuna. Asalnya khamsah. Tatkala dia lama dimasuki oleh lama maka dia menjadi jazam, menjadi majzum yang tanda jazamnya adalah dihapus nun atau dengan dihapus huruf illah. Contohnya, Ana lama amshi ila suq. Saya belum berjalan ke, pas, ke pasar. Asalnya adalah amshi ada ya panjang. Ketika masuk lama, maka dia dijazam dengan dihapusnya huruf ilah tersebut. Ini, ini semuanya telah kita bahas di babul i'rab. Sehingga di sini kita hanya menyebutkan contoh-contoh fiil-fiil yang telah yang dijazamkan oleh fiil oleh Lam dan kawan-kawannya. Adapun tanda-tanda jazam itu semuanya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu di babul i'raf. Berikutnya kata beliau adalah alam. Alam itu sama dengan lam cuma hanya saja dia ada tambahan a yang disebut dengan hamzah takrir. Hamzah pentakriran artinya dengan adanya hamzah tersebut maka orang yang ditanyakan Orang diajak berbicara tidaklah menjawab kecuali dengan jawaban bala, tentu. Contohnya adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syarh ayat 1 Allah berfirman, "Alam nasrah laka sadrak?" Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Di adalah nasrah disukun sebagai tanda jazam. Tidak boleh kita baca alam nasyarahu kalau di selain Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dia majizum telah dijazamkan oleh alam. Tanda jazamnya adalah sukun. Atau tanda jazamnya adalah dengan hapus nunun. Karena dia asal khamsah. Misalkan saya katakan alam tasyarabu al-qahwa. Ya tullabi. Bukankah kalian telah meminum kopi wahai siswa-siswaku? Di sini syaitnya alam tasyarabu oh Ya, tidak boleh tasyarabuna Walaupun asalnya tasyarabuna Kenapa? Karena dia jazam majzum yang dijazamkan oleh alam. Tanda jazamnya adalah hadfun nun. Atau tanda jazamnya adalah dengan dihapus huruf illah. Saya katakan alam takhsyarabbak. Alam takhsyarabbak. Tidakkah engkau takut kepada Rabbmu? Asalnya takhsya ada alif lazimah maka tatkala dimasuki oleh lam maka alif lazimah tersebut atau nah alif lazimah tersebut dibuang sebagai tanda jazam.